Diberi karunia penerusnya adalah Nabi Sulaiman yang menjadi rasul menjadi nabi setelahnya adalah Sulaiman. Adapun Nabi Dawud wallahu alam bisa jadi istrinya bisa jadi anaknya banyak Kenapa? Karena istrinya banyak. Istrinya Nabi Dawud itu banyak. Ada yang mengatakan 100. Ditambah dengan budak-budak. Istrinya yang istri dari wanita-wanita merdeka 100 belum lagi budak-budak perempuan ya, miliknya. Nah, karena itu anaknya Allah alam ya, banyak tapi yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Dawud sebagai penerusnya karena sangat taat dan pandai sejak kecil adalah Nabi Sulaiman. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu. Nabi Sulaiman itu atau Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba innahu awwab sungguh Nabi Sulaiman itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya Nabi Sulaiman mewarisi dan melanjutkan kerasulan dan kenabiannya Nabi Dawud إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد Ingatlah ketika dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang tenang di saat berhenti dan cepat saat berlari ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman di sore hari. Ada yang mengatakan Jumlah kudanya adalah 2000 Bagus-bagus, hebat-hebat Kalau diam Diamnya gagah Tenang eh, Berdiri dengan tiga kaki yang tegak Dan satu kaki yang jinjit Kudanya ya. Seolah-olah kalau ada apa langsung siap dihentakkan terus melesat. Ya, kalau sudah lari, larinya sangat kencang, jumlahnya banyak. Nah, nah karena kudanya sangat mengherankan seperti itu, terlupakan sehingga tidak salat asar atau terlambat salat asar. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi. Maka ia berkata sungguh saya sangat mencintai kebaikan. Maksudnya mencintai keduniaan yang baik. Maksudnya keduniaan yang baik ya kuda-kuda itu. Sungguh saya sangat senang, sangat mencintai kuda-kuda itu sehingga melupakanku dari ingat kepada Tuhanku sehingga aku lupa sholat karena saking eh, takjubnya terhadap itu akhirnya lupa sholat hatta tawarot bil hijab sehingga matahari itu tenggelam eh, sampai waktu asar habis lupa belum sholat akhirnya dia merasa bahwa kuda-kuda itu akan melalaikan dirinya dari Allah supaya tidak melalaikan dirinya dari Allah kuda-kuda itu disembeli semua ya Rudduha alaiya Kembalikanlah kuda-kuda itu kepadaku Fatafiqa masham bisuqi wal a'nak Maka Kaki-kakinya Dilus-lus Wah Kamu sudah Tiba saatnya untuk disembelih Kenapa? Kamu sangat bagus Sangat menyenangkan Tapi menjadikan Manusia Enggak manusia biasa menjadikan orang yang baik lupa kepada Allah. Maka harus disembelih. Kalau enggak gini akan melupakan dirinya kepada Allah. Akhirnya telah dilus-lus kakinya, dilus-lus leher-lehernya, lalu disembelih semuanya. Sudah. Gitu. Nah ini. Kita baca. Allah memberi memberitakan bahwa Allah telah menganugerahkan Sulaiman kepada Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Dianugerahkan yaitu sebagai nabi penerusnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa waritha Sulaimanu Dawud." Dan yang mewarisi Nabi Dawud adalah Sulaiman. Dan yang mewarisi adalah Sulaiman mewarisi dari Nabi Dawud. Yaitu mewarisi dalam kenabian. Kalau bukan kenabian maka sungguh beliau memiliki banyak anak selain Sulaiman alaihissalam. Yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari bapaknya dari Nabi Dawud yaitu kenabian. Kalau masalahnya adalah harta, Sesungguhnya anaknya banyak karena beliau memiliki 100 istri merdeka dan juga memiliki budak-budak. Dan firman Allah Ta'ala eh, Nabi Sulaiman memiliki 100 istri yang merdeka dan punya budak-budak. Nah dari istrinya yang banyak, Wallahualam mestinya anaknya juga banyak. Nah itu. Lah kenapa yang disebut disebutkan Nabi Sulaiman? Karena dialah yang paling taat kepada Allah, yang paling pandai sejak kecil. Ini Nabi Sulaiman. Ya. Lah punya istri seratus terus bagaimana? Loh lain orang dulu dengan orang sekarang. Gitu. Ya? Orang dulu dengan orang sekarang lain. Kalau e, mau bergilir 70 dalam semalam bisa. <laughs> nah, jadi itu. Nah, orang sekarang itu lemah-lemah, kesehatannya lemah-lemah, gitu. Badannya kecil-kecil dan lemah-lemah. Awalnya manusia itu 60 ziro 60 hasta Katakanlah hasta itu adalah Sepanjang tangan ini Anggaplah setengah meter 60 kali setengah meter 30 meter tingginya Besarnya Tiga setengah hasta ya. Satu dua, tiga itu rata-rata. Berapa? Satu setengah meter besarnya. Oh bukan enam hasta jadi tiga meter besarnya. Beda. Gitu. Itu Nabi Adam di zaman Nabi Adam. Semakin melemah dan mengecil dan umurnya memendek karena dosa. Karena dosa. Nah, dari itu. Tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Nah, sekarang saya gambarkan Borobudur itu dibangun tahun berapa? Katakan. Abad ke berapa? Abad ke 9 10 Masehi. Berarti Islam sudah ada. Karena Islam itu abad ke-7 Masehi. Rasulullah SAW itu abad ke-7 Masehi. Dan kalau dihitung sekarang benar Rasulullah tahun ke-7, abad ke-7 Masehi. Nah, sekarang kalau Hijriah abad ke-15 1400 sekian, kan gitu ya? 1400 sekian. Nah, tambah 7 berarti berapa? Tambah 6 ya karena eh, abad ke-7 itu kan 600 sekian, ya. 600 tambah 1400 2000 sekian. Lah sekarang 2000 2014 eh 2016 2017 Rasulullah SAW itu abad ke-7 Hijri Abad ke-7 itu 600 sekian Jadi abad pertama itu Tahun 1 sampai tahun 100 Itu abad pertama Jadi baru Misalnya tahun ke-2 Tahun ke-10, tahun ke-20 Itu namanya abad pertama Abad ke-7 berarti 600 sekian itu Rasulullah. Lah kalau Borobudur itu dibangunnya abad ke-9 berarti Rasulullah sudah diutus beberapa ratus tahun yang lalu, dua ratusan tahun yang lalu, tiga ratusan tahun yang lalu. Kan gitu ya? Nah, berarti orang di zaman setelah Rasulullah pun jauh lebih tinggi dan lebih besar. Buktinya apa? Buktinya Borobudur itu selundakannya tinggi-tinggi. Ya. Kalau naik selundakannya tinggi itu berarti orangnya tinggi. Kalau itu tempat ibadah, bukan membahas masalah Islam atau agama benar apa enggak. Kalau tempat itu ibadah, terus orangnya seperti kita, terus bangunnya selundakannya segitu tingginya, Wah itu kesalahan di dalam membangun. Iya, Ngerengkel-ngerengkelan. Nah itu. Nah tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek jadi seperti kita. Dan sekarang yang seperti kita, seperti saya itu banyak orang katakan wah tinggi besar. Ya. Berarti banyak yang lebih pendek dan lebih kecil daripada saya. Kan itu ya. Nah jadi itu. Kenapa kok tambah gitu, tambah gitu? Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bukan membahas satu orang per orang, tapi karena dosa yang banyak yang merata maka usianya tambah lemah, kekuatannya tambah lemah, posturnya tambah menurun. Nah, jadi itu. Nah sekarang, waktu tambah segala macam salah sekarang. Maksudnya kesalahan menyebar di mana-mana. Berarti 100 tahun lagi bisa-bisa orang tambah pendek tambah kecil. Nah, jadi itu. Mungkin yang sebesar setinggi saya ini sekarang masih biasa, hanya saja tergolong tinggi besar. 100 tahun yang akan datang itu sudah langka. Kita langkah orang yang sebesar bisa jadi begitu. Allah wah itu sisa-sisa lama segitu tingginya <laughs> gitu. Nah, ini. nah. Dan Allah berfirman, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Nabi Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba, dia amat taat kepada Allah. Merupakan pujian kepada Nabi Sulaiman karena beliau banyak berbuat taat, ibadah dan berserah diri kepada Allah. Allah berfirman, "Idh 'urida 'alaihi bil 'asi bil 'ashiyyi safinatul jiyad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di saat berdiri dan cepat saat berlari pada waktu sore, yaitu dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman pada saat memerintah pada saat berkuasa. Kuda-kuda yang tenang di saat berhenti itu. Mujahid berkata yaitu kuda yang berhenti tegak di atas tiga kaki dan ujung tumit kaki keempat. Demikian dikatakan oleh banyak ulama salaf. Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Ibrahim At-Taimi berkata kuda-kuda yang menyibukkan Sulaiman alaihissalam berjumlah 20 ribu kuda yang kemudian disembeli. Bukan bukan ribu ya, 20 ribu wah luar biasa ini faqal inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab maka Nabi Sulaiman berkata sungguh aku menyukai kesenangan barang-barang yang baik ini maksudnya kuda-kuda sehingga aku lalai mengingat Tuhanku gitu, sampai kuda itu hilang dari pandangan saking banyaknya ya. Nah, sampai nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan bisa pergi terus akhirnya nggak kelihatan bisa karena gelap. Nah, setelah nggak kelihatan baru ingat lu gelap belum sholat asar. Nah itu. Banyak ulama salaf dan para ahli tafsir menyebutkan bahwa dia disibukkan oleh penampilan kuda-kuda itu hingga terluput waktu sholat asar. Yang pasti beliau tidak meninggalkannya secara sengaja. Tidak mungkin Nabi meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Akan tetapi karena terlupa. Karena ia main, meskipun bermain, Gitu kalau nggak sadar nah, maka itu meninggalkan karena lupa sebagaimana Nabi SAW pada perang Kondak, disibukkan menggali parit akhirnya belum sholat asar sampai matahari terbenam sehingga beliau melakukan sholat asar setelah matahari terbenam Hal tersebut tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari beberapa jalan antara lain dari Jabir ia berkata Umar datang pada perang Khandaq setelah matahari terbenam. Lalu dia mencela orang-orang kafir Quraisy dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku hampir tidak sholat asar hingga mendekati matahari terbenam." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku pun belum melakukan sholat. Lalu kami berdiri dan berjalan menuju satu tempat. Maka Nabi SAW melakukan wudhu untuk sholat dan kami pun wudhu. Lalu beliau sholat asar setelah matahari terbenam. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat maghrib. Dan boleh jadi dalam agama mereka, dalam agama terdahulu, mengakhirkan sholat karena uzur peperangan adalah dibolehkan. Sedangkan kuda untuk digunakan dalam peperangan Nah. nah, karena itu maka kalau ngurusin kuda nah, bisa jadi gitu, tapi yang yang lebih kuat bukan itu. Yang lebih kuat adalah karena kuda-kuda yang bagus yang banyak ini akhirnya lupa belum sholat asar sampai waktunya habis. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, Rudduha alayya, fatofiko mashan bisuki wal anak. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku Lalu ia mengusap-usap kaki-kaki kuda itu dan leher-lehernya ah, Sudah habis umurmu Gampangnya gitu ya Jadi diusap Boakus sangat Boakus sangat dicintai Tapi menjadi, menjadikan lalai kepada Allah Maka disembeli Demi Allah, janganlah engkau sibukkan aku dari beribadah kepada Robku. Inilah kesempatan terakhirmu. Berkata kepada kuda kayak gitu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyembelih kuda-kuda itu. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Qatada. Untuk itu ketika beliau keluar tanpa kuda-kuda itu karena Allah Ta'ala e, karena dia keluar tanpa kuda-kuda itu karena Allah maksudnya setelah itu apabila pergi kemanapun sudah tidak ada kuda Kenapa nggak ada kuda lagi? Karena Allah maksudnya karena di sini dengan bahasa Indonesia itu demi. Demi. Demi ketaatannya kepada Allah rela mengorbankan kuda-kuda itu semuanya. Nah, karena menjaga ketaatannya kepada Allah kuda-kuda itu dikorbankan semuanya akhirnya pergi mengurusi apa yang ia urusi sudah tidak ada kuda-kuda lagi lah terus jalan kaki tidak apa-apa yang penting tetap ingat kepada Allah mengandung makna mengorbankan yang disenangi mengorbankan urusan dunianya untuk menjaga ketaatannya kepada kepada Allah. Itu. Nah, akhirnya Allah SWT menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena kuda-kuda yang sangat menakjubkan dikorbankan supaya ia dekat kepada Allah, supaya nggak lupa pada Allah, maka diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Angin. Angin yang bisa diperintah dan bisa menghantarkan perjalanannya dalam sesore seperti sebulan, sepagi perjalanan dengan angin seperti sebulan. Nah, karena ia mengorbankan yang ia cintai semata-mata karena Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Enggak diganti kuda yang lebih baik tapi diganti angin. Gitu. Diganti oleh Allah angin yang bertiup sesuai perintahnya. Bertiup sesuai perintahnya. Itu. Jadi angin diperintah ke sana ke sana dan dia akhirnya dibawa terbang oleh angin itu dengan kecepatan perjalanan sesuri seperti perjalanan kuda sebulan. Gitu. Yang memperjalankannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan memperjalankannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Angin ini justru lebih cepat dan lebih baik daripada kuda. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Qatadah dan Abu Dahma banyak melakukan perjalanan menuju Baitullah Keduanya berkata, kami mendatangi seorang laki-laki penduduk kampung. Lalu laki-laki desa itu berkata kepada kami, Rasulullah SAW menggenggam tanganku dan mengajarkan kepadaku sesuatu yang diajarkan oleh Allah SWT dan bersabda, Inna kalan tada'a syai'an ittiqa Allah Ta'ala illa a'taqallahu azza wa jalla khairan minha. Sesungguhnya tidaklah kamu meninggalkan sesuatu yang kamu cintai semata-mata karena takwa kepada Allah kecuali Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tidaklah kamu melepaskan atau meninggalkan sesuatu yang kamu cintai semata-mata karena Allah kecuali apabila kamu lakukan gitu. maka pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kamu senang harta hartamu kamu sodakohkan semata-mata karena Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Hmm, jadi itu. Ada yang mau ditanyakan? Baitullah itu sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu jauh di bawah Nabi Ibrahim. Ya, berarti Baitullah sudah ada. Nah. bisa jadi sudah ada, bisa jadi sama lima waktu, bisa jadi tidak lima waktu, bisa jadi lebih dari lima waktu. Tapi sholat itu ada sejak dulu, puasa itu ada sejak dulu. Nah, jadi sholat sejak dulu. Ya. Nah, sebelum Islam datang, sholat itu sudah berubah di kalangan Nasoro menjadi siulan dan tepuk tangan. Berubah ajarannya. Saking lamanya dan karena meninggalkan ajaran yang benar. Sekarang di masjid banyak orang terbangan dan solawatan sampai ototnya di sini kenceng-kenceng. Nah, jadi Nah ini bisa jadi akhirnya nanti mengira bahwa ibadah ya kayak gitu. Ya nah jadi gitu. nah tepuk tangan juga loh ada tepuk tangan juga padahal tepuk tangan itu ibadahnya orang Nasoro disebutkan di dalam Al-Quran gitu. dan ibadah ini bukan yang disyariatkan oleh Allah tapi tatkala ibadah yang disyariatkan sudah berubah ibadahnya orang Nasoro di masjid Baitullah jadinya tepuk tangan dan siulan Nah, jadi itu. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية Salat mereka di Baitullah itu berubah menjadi siulan dan tepuk tangan. Nah, ada pelajaran berarti sholat dulu sudah ada. Gitu. Lah semua rasul memerintahkan ibadah hanya kepada Allah. Berarti sholat itu adalah ibadah kepada Allah. Adapun rokaatnya berapa? Nah itu yang dibaca apa? Itu setiap syariat bisa sama bisa beda. Nah itu. Nah puasa di dalam Quran disebutkan seperti umat terdahulu, ya. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, jadi sholat ada, puasa ada. Haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Khitan sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, berkorban, berkorban dari awal dari zaman Nabi Adam. Ya. Nah, memerintahkan kepada anaknya agar berkorban. Meskipun bentuk korbannya bisa beda. Nah, kalau yang e, dimilikinya ternak, korbannya ternak. Kalau yang dimilikinya tanaman karena tani yang dikorbankan itu. Kan kisahnya Kobil dan Habil kan gitu ya. Nah, Habil itu yang tani memilih buah yang paling disukai, yang paling bagus itu yang untuk Allah. Lah, kalau ini kurban untuk Allah, kalau untuk ibunya, kalau untuk bapaknya apa tidak yang baik, apalagi ini untuk Allah. Nah, kobil enggak. Kobil punyanya ternak yang dikorbankan bukan yang yang terbaik. Nah, akhirnya yang hilang dari korbannya itu yang diterima oleh Allah itu yang buah-buahan yang baik. Nah, akhirnya Habil yang menang dalam masalah yang diterima oleh Allah. Karena kobil kurbannya nggak diterima, maka berazam akan membunuh. Habil menjawab, itu. Kalau kamu bentangkan tanganmu untuk membunuhku, maka sungguh aku tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah. Nah, apa maksudnya? Kalau kamu kepingin bunuh, bunuh aja. Aku nggak mau itu melakukan kedurakaan bukan karena nggak berani, tapi karena takut kepada Allah. Dibunuh habib Dibunuh. Ini. Nah, nah, jadi, nah. dalam bab pembatal-pembatal iman orang yang berdoa kepada selain Allah itu imannya batal. Pertanyaannya kalau di zaman sekarang banyak masyarakat yang datang ke kuburan-kuburan wali, ke kuburan-kuburan tokoh lalu doa-doa kepada wali apa yang kayak gitu itu masih disebut mukmin muslim. Nah, tidak. Gitu. Jawabannya masih disebut mukmin muslim dan kita wajib menyebut mukmin muslim. Tapi kita wajib meyakini mereka itu tersesat di hadapan Allah bisa jadi hanya tersesat, bisa jadi imannya batal di hadapan Allah. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Orang yang datang ke kuburan-kuburan wali di Indonesia maupun di luar Indonesia lalu doa-doa kepada ahli kubur bukan doa kepada Allah, tapi doa pada ahli kubur atau ya doa kepada Allah, ya doa pada ahli kubur. Kita wajib menyebut mereka muslim mukmin. Kita wajib meyakini mereka itu tersesat. Di hadapan Allah kita berkeyakinan mereka itu bisa hanya tersesat nggak sampai kafir bisa jadi kafir bisa jadi ada yang sudah dicap oleh Allah kafir ada yang hanya dicap tersesat tapi sudah pasti hanya dua ini nah itu apabila betul-betul tidak -betul ngerti bahwa yang dilakukan itu adalah ibadah dan merendah kepada selain Allah apabila betul-betul tidak ngerti, nggak sadar, insya Allah hanya tersesat. Insya Allah hanya tersesat. Apabila betul-betul tidak ngerti. Tapi kalau ada nasihat ditolak, ada ayat bahwa itu ibadah tapi ditolak, ada kajian Ndak malah kepingin tahu, malah dihalang-halangi. Orang ngaji di masjid dihalang-halangi. Nah, misalnya mereka sendiri ndak ngerti, mereka tersesat, terus orang ngaji dalam bisa jadi di hadapan Allah sudah dicap kafir. Kita tidak tahu, tapi kita tetap meyakini mereka muslim mukmin yang tersesat. Tersesatnya sampai kafir apa enggak Itu kembali kepada Allah Bisa jadi tersesat enggak sampai kafir Bisa jadi tersesat sampai kafir Tersesat itu bisa kafir Banyak bab tidak hanya masalah datang ke kuburan Berpemahaman semua agama benar itu pemahaman kafir. Ini banyak orang tidak ngerti. Masyarakat di sekitar kita banyak yang meyakini. Banyak yang berkeyakinan semua agama benar. Kenapa? Ada tokohnya. Tokoh agama mengatakan semua agama benar. Lebih baik agamanya tidak Islam tapi orangnya jujur, baik, dermawan daripada Islam sama korupsi. Nah, dikaitkan dengan semua agama benar, akhirnya semua agama benar yang salah orangnya. Orang Islam yang korupsi itu orang Islam yang salah, bukan agamanya. Nah, itu Nah, jadi berpemahaman semua agama benar itu sudah pasti tersesat dan itu pemahaman kafir tapi orangnya orangnya. Gitu. Bisa jadi hanya tersesat, bisa jadi di hadapan Allah sudah kafir. Kita kita wajib meyakini yang Islam Islam. Islam tapi tersesat. Apa kesesatannya? Berpemahaman semua agama benar. Mengapa semua agama benar itu kok kafir? Karena agama itu Tuhannya api, pemeluknya menyembah api. Lah kalau semua agama benar berarti agama yang bertuhan api, pemeluknya menyembah api itu juga benar. Nah, membenarkan Tuhan api, membenarkan orang menyembah api itu kafir. Nah itu. Oh, nggak ngerti, nggak ngerti tersesat. Nah itu nggak ngerti tersesat. Karena itu orang yang berpemahaman misalnya ada orang namanya Fulan, dia berkata, menurut saya semua agama benar. Kita kalau dia itu orang Islam, waktunya sholat sholat, hari Ahad nggak ke gereja, waktu orang ke nggak untuk ibadah, waktu jumatan jumatan, nggak ke agama lain ke Islam, tapi berpemahaman semua agama benar. Kita wajib mengatakan orang itu Islam tapi tersesat. Tersesatnya sampai kafir apa enggak Allah yang tahu. Bisa jadi enggak sampai kafir, bisa jadi sudah tingkatannya kafir. Nah, itu. Karena itu belajar itu penting. Ya, belajar itu penting. Bagaimana semua agama benar itu? Semua agama benar berarti Tuhan api benar, Tuhan dua benar, Tuhan tiga benar. Jadi itu. Nah, jadi itu contoh. Lah, yang beri, berdoa pada selain Allah tadi ke kuburan ke tidak. Nah, itu tersesat. Kita wajib memahami itu Islam beriman tersesat. Tidak boleh kita mengatakan kafir. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak ngerti. Lah kalau sudah ngerti tapi tetap gitu, Allah yang tahu, Allah yang nanti akan menetapkan hukum. Oh orang ini hanya tersesat, oh orang ini sudah kafir, itu Allah yang tahu. Nah, kita menghukumi zohir. Apa? Agamanya Islam. Waktunya Jumatan, Jumatan waktu hari Ahad ke gereja nggak berangkat, berarti dia itu Islam. Meskipun berpemahaman semua agama benar, dia Islam tersesat. Meskipun datang ke kuburan doa-doa ke ahli kubur, dia Islam tersesat. Sampai kafir apa enggak kita tidak boleh mengkafirkan itu terserah Allah. Allah yang maha tahu. Nah, jadi gitu. Nah, berarti mereka masih Islam beriman. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya pada hukum. Karena kita masih wajib meyakini Islam iman, kalau mati meskipun dia datang ke kuburan doa-doa di kuburan, meskipun dia berpemahaman semua agama benar, kita tetap harus memandikan, mengafani, mensolati, menguburkan di kuburan orang Islam. Lah kalau dia di hadapan Allah sudah kafir, itu urusan Allah. Nah, jadi itu. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan. Gitu ya. ya? Iya. Oh, iya dia mendukung Ahok, terus seandainya mati, tetap dia itu Islam. Kalau agamanya Islam. Tidak boleh kita katakan kafir itu. Nah, yang semangat semangat nggak boleh disolati itu nggak ngerti Quran nggak ngerti Sunnah semangatnya to aja yang nah jadi kita kita tidak boleh ekstrim yang itu katanya bid'ah-bid'ah, ada dalilnya. Yang itu pendukung Ahok masih disolati, ada dalilnya. Bahkan itu, yang bid'ah wajib kita katakan bid'ah, yang tidak kafir nggak boleh kita katakan kafir. Nah jadi itu, jadi agama itu tidak semaunya sendiri. Ya, agama itu harus ada ayatnya, ada hadisnya. Jangankan pendukung sekedar pendukung yang betul-betul membela mati-matian ya membela mati-matian ya. jangankan hanya membela orang nyawong tadi itu loh semua agama benar itu agamanya Tuhannya api benar nah gitu saja itu masih nggak boleh dikafirkan kalau nggak boleh dikafirkan artinya kita memahami itu orang Islam tersesat tersesat itu bisa kafir, bisa belum sampai kafir. Nah itu loh. Lah kita hanya menghukumi tersesat, itu tidak boleh menghukumi dia kafir. Nah itu Bapak. Ya, Pak kita untuk supaya diampuni Allah dosa-dosanya bagaimana? Tidak apa-apa, itu bukan kita berdoa ke makam, tapi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dia. Nah, jadi dia Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah, beri nikmat kubur dan jauhkan dari azab kubur. Itu doa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang tidak boleh itu Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Wali. Nah, ngapain? Kepingin anaknya sembuh. Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Syekh Abdul Qadir, Ya Syekh Junaid, Ya Mbah Mbah Surabaya, Mbah Resmo. Nah, itu yang gitu. Kepingin sembuh, doa ya Allah itu Doa pada Allah, doa itu ibadah, ibadah pada Allah. Kepingin ibunya sembuh, ya Allah, ya Mbak Resmo, itu berarti doa pada Allah dan doa pada Mbak. Lah doa itu ibadah, ibadah pada Allah sama ibadah pada selain Allah itu syirik. Itu syirik. Tapi kalau betul betul-betul tidak ngerti bahkan pikirannya ini ajaran Islam itu namanya tersesat. Kafir apa ndak? Wong doa pada selain Allah itu Allah yang menghukumi. Nah, jadi itu. Kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Nah, lu ayat-ayatnya yang kita pelajari itu diadab di neraka. Tersesat itu diadab di neraka. Tapi kalau belum dihukumi oleh Allah kafir, maka enggak selama-lamanya.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.